Para hadirin maupun pendengar Radio Hang FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa kesempatan lampau kita telah jelaskan beberapa syubhat yang dijadikan acuan oleh orang-orang musyrikin untuk membenarkan kesyirikan mereka. Kita telah sebutkan empat syubhat yang telah yang pertama mereka bergantung kepada agama tradisi, agama nenek moyang. Itulah yang mereka jadikan sebagai hujah mereka untuk menghalalkan kesyirikan mereka. Untuk membenarkan apa yang mereka buat. Yang mana sentiasa mereka mengatakan beginilah agama yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka kami akan mengikuti jejak mereka. Di mana mereka mengingkari setiap nabi yang diutus karena menyelisihi cara beragama nenek moyang mereka syubhat yang kedua yang mereka lontarkan bahwasanya kesyirikan mereka terjadi dengan izin Allah dengan takdir oleh Allah swt. Mereka berlindung di bawah takdir Allah swt. seolah-olah mereka katakan mereka berbuat syirik karena keinginan keridha Allah swt. semata. Syubhat mereka yang ketiga mereka menganggap barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah maka cukup baginya untuk masuk ke dalam surga. Sehingga banyak yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin kemusyrikan mereka menganggap tidaklah mengapa selama mereka mengucapkan la ilaha illallah padahal la ilaha illallah memiliki syarat memiliki rukun memiliki pembatal barang siapa yang mengerjakan pembatal-pembatal la ilaha illallah akan gugurlah ucapannya subat mereka yang keempat bahwasanya mereka menganggap umat Muhammad mustahil akan tergelincir ke dalam kesyirikan selama mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan keempat syubhat ini telah kita bantah pada kesempatan yang lampau. Adapun berikutnya syubhat mereka yang kelima, mereka mengatakan bahwasanya tidak akan mungkin terjadi kemusyrikan kembali setelah ditusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berpedoman dengan sebuah hadis yang dikutip Imam Muslim rahimahullah taala yang berbunyi inna syaitana qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab di mana mereka menjadikan syubhat mereka landasan mereka sebuah hadis yang hadis yang sahih mereka mengatakan Rasulullah pernah bersabda sesungguhnya syaitan sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arabia. Hadis ini sahih disebutkan dalam beberapa riwayat oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Kata mereka, hadis ini menunjukkan mustahilnya terjadi kesyirikan di jazirah Arab. Karena setan mengatakan, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh mereka yang salat di jazirah Arab. Adapun bantahan kepada dakwaan mereka ini, yakni bagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala bahwasanya maksud hadis ini tentang mustahilnya bersepakat seluruh umat untuk berbuat syirik akbar. Kata Ibnu Rajab, hadis ini menunjukkan mustahil. Seluruh orang di Jazirah Arabia sepakat untuk berbuat syirik akbar. Dan demikianlah yang disarankan oleh Ibnu Kathir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat Allah SWT yang berbunyi, Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Pada hari ini, telah berputus asalah orang-orang kafir dari agama kalian ketika telah sempurna agama Islam ketika telah sempurna agama Islam Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya telah yakni sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk dapat kembali disembah di jazirah Arab ya tetapi dia akan fitahrisi bainahum akan mengadu domba sama kalian maka dijawab oleh para ulama ini hadis menunjukkan mustahilnya sepakat seluruh manusia di jazirah, Arab untuk tergelincir ke dalam syirik akbar. Mustahil secara seluruhnya. Dan berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah taala, sebenarnya jawabannya adalah dari kata-kata qad aisa asyait inna syaitana qad aisa sesungguhnya syaitan telah berputus asa. Jadi ini kembali kepada prasangka syaitan Syaitan berpasangka ketika agama Islam telah sempurna, bahwasanya dia berpasangka mustahil ke depan orang-orang akan tergencir ke dalam kesyirikan. Anggapan syaitan di kala itu. Karena syaitan tidak mengetahui perkara gaib ke depan. Dia tidak mengetahui bahwasanya akan terjadi kesyirikan di umat ini. Karena jikalah kita lihat realita, banyak terjadi kesyirikan setelah meninggalnya Rasulullah Bahkan setelah wafatnya Rasulullah, beberapa hari saja terjadi kekufuran, murtad orang-orang dari agama Islam. Kembali mereka menyembah berhala sehingga diperangi oleh Rasul, eh, oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah Jadi realita membuktikan kesyirikan terjadi. Bahkan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Apalagi banyak Rasulullah menceritakan tentang akan terjadinya kesyirikan pada umat manusia. Bahkan Rasulullah menyebutkan kelak perempuan-perempuan Daus, suku Daus akan kembali menyembah berhala. Sehingga bokong-bokong mereka bergoyang, berimpitan, yakni berdempetan, saking ramainya mereka menari di, hatang, di hadapan patung yang mereka sembah. Itu kata Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat sampai perempuan-perempuan suku Daus bokong-bokong mereka bergerak-gerak di hadapan berhala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara syubhat mereka yang keenam mereka berhujjah dengan syafaat di mana mereka mengatakan kami tidak berbuat kesyirikan. Kami tidak inginkan daripada wali-wali yang kami datangi kuburannya, orang-orang saleh yang kami datangkan kuburannya. Kami tidak inginkan agar mereka menunaikan hajat kami, mencukupi kebutuhan kami. Kami hanya ingin meminta kepada mereka syafaat saja. Karena mereka adalah orang-orang saleh. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan syafaat adalah merupakan hal yang jelas dalilnya dalam kitab dan dalam sunnah. Kata mereka, ketika mereka diingkari mendatangi kuburan-kuburan wali-wali, mendatangi kuburan nabi-nabi, mendatangi kuburan orang-orang saleh, kata mereka, kami datang kepada kuburan-kuburan ini bukan dalam rangka meminta kepada mereka. Kami hanyalah meminta perantaraan syafaat kepada mereka. Karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami datang ke sana minta syafaat kepada mereka untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Kita katakan, kalaulah kalian mengatakan kami hanyalah minta syafaat kepada eh, kuburan-kuburan uh, yang terkubur dalamnya wali-wali yang dikeramatkan, maka ucapan ini adalah merupakan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Ketika mereka mengatakan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah menyebutkan, dan adapun orang-orang yang mengangkat dari selain Allah SWT, Tuhan-Tuhan, mereka berkata, "Mana na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami, kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala-berhala yang mereka sembah bukan karena berhala itu mencipta, memenuhi hajat mereka, memenuhi doa-doa mereka, bukan. Tapi agar berhala-berhala ini karena dianggap merupakan simbol daripada orang-orang saleh yang telah meninggal mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syafaat. Bahkan dengan jelas Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah." Dan mereka mengibadati mereka menyembah dari selain Allah SWT, Tuhan-Tuhan yang tidak pernah menolak mudarat dari mereka maupun memberikan manfaat kepada mereka. Sementara orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan ini berkata, Haula, mereka ini adalah merupakan syufa'auna illallah, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu taala. Jadi kalaulah orang-orang yang mengatakan kami mendatangi kuburan wali-wali yang keramat ini dalam rangka minta syafaat. Kita jawab, itu jugalah ungkapan orang-orang musyrikin yang mendatangi berhala-berhala mereka. Mereka tidak pernah meyakini berhala itu yang mencipta. Berhala itu yang beri rezeki. Hanyalah sebagai perantara saja, hanyalah sebagai jalan syafaat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada bedanya. Kita katakan syafaat itu adalah merupakan sesuatu yang hak. Tapi syafaat adalah milik Allah SWT. Maka tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Syafaat itu milik Allah SWT. Dalam surah Az-Zumar ayat 44 Allah mengatakan, Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Lahu mulkus samawati wal ard. Katakan Muhammad, milik Allah seluruh syafaat. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Maka syafaat itu min Allah haruslah diminta kepada Allah, bukan daripada orang-orang yang telah mati. Dan dalam syariat telah dijelaskan syafaat tidak akan dapat tercapai kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang akan memberikan syafaat. Kita katakan syafaat ada yang hak, ada yang batil ada syafaat yang hak dan ada yang batil. Syafaat yang batil, syafaatnya orang-orang musyrikin yang minta kepada Tuhan-Tuhan mereka. Atau syafaatnya orang-orang yang mendatangi kuburan wali-wali, kuburan para nabi, meminta syafaat kepada mereka. Ini syafaat yang batil. Karena mereka, para berhala, maupun para nabi, orang-orang salih, bukanlah pemilik syafaat. Karena syafaat seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka harus diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan memberikan syafaat dengan dua syarat. Inilah dia syafaat yang hak. Syafaat yang benar yang akan dapat terjadi kelak memiliki dua syarat. Yang pertama, izin Allah SWT kepada orang yang akan diberikan syafaat. Dengan izin Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yakni dalam surat dalam ayat uh, Al-Kursi, "Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi." Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah SWT semata. Jadi syarat yang pertama, haruslah dengan izin Allah. Orang yang memberi syafaat itu harus dengan izin Allah SWT. Karena kelak banyak janji-janji Allah SWT akan memberikan syafaat kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang terbunuh sebagai syuhada dan seterusnya. Jadi yang pertama, yang akan memberikan syafaat harus dapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, an yakuna al-masyfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa amalah wa huwa al-mu'min al-muwahhid. Syarat yang kedua, orang yang akan diberikan syafaat haruslah seorang yang Allah ridhai perkataannya dan amalannya dan dia haruslah seorang mukmin yang ahli tauhid. Rasulullah mustahil dapat memberikan syafaat karena syafaat milik Allah. Dan kelak Allah akan berikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah ridai. Siapa yang Allah ridai? Yaitu setiap orang mukmin ahlu tauhid yang benar. Dan Rasulullah tidak mampu sedikit pun diberikan Allah SWT izin memberikan syafaat kepada orang-orang musyrikin. Kalaulah syafaat itu milik Rasulullah akan dia berikan kepada pamannya. pada Abu Talib. Tapi syafaat milik Allah swt Dan Allah tidak pernah izin memberikan syafaat kepada Rasulullah untuk orang-orang kafir yang tidak diridhai Allah. Karena syarat yang kedua, syarat tercapainya syafaat, haruslah syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhai. Dan Allah tidak akan pernah ridha kepada orang-orang musyrikin. Karena Allah mengatakan, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ Dan mereka tidak akan dapat memberikan syafaat kecuali terhadap orang-orang yang Allah ridhoi saja. Jadi orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah mustahil dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi jika mereka mengharapkan syafaat Rasulullah. Karena syafaat Rasulullah tidak akan dapat digapai oleh orang-orang yang tidak pernah Allah ridhai, yakni orang-orang yang menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lainnya dalam surat An-Najm ayat 26 Allah menyebutkan, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." illa min ba'di an ya'adhana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak kata Allah swt. Para penguasa. Berapa banyak para malaikat yang di langit? Kata Allah, tidak pernah mampu memberikan syafaat sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Para malaikat-malaikat di langit kelak akan memberikan syafaat dengan izin Allah. Syafaat itu milik Allah, dia akan berikan kepada malaikat dengan izinnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah ridhai dan orang-orang musyrikin mustahil dapat syafaat para malaikat. Allah menyebutkan yauma idzin dalam surat Thaha ayat 109 yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu enggak bermanfaat syafaat. Tidak akan terjadi syafaat kecuali terhadap orang-orang yang Allah izinkan baginya memberikan syafaat terhadap orang-orang yang Allah ridhoi perkataannya. Jadi dua syaratnya. Allah tidak akan pernah memberikan syafaat izin untuk diberikan kepada malaikat maupun para nabi karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Maka dialah Allah yang berhak memberikan syafaat kepada siapa-siapa yang dia kenaki dengan izinnya akan diberikan kepada siapa-siapa yang dia ridhai. Jadi nggak dapat disamakan Allah dengan makhluk. Karena sebagian orang menganggap Allah itu seperti makhluk. Kata mereka, kalaulah kita mau berhadapan dengan raja, minta sesuatu kepada raja, mustahil kita akan dapat langsung bertemu dengan raja. Kita akan melalui perantara-perantara, menterinya, sekretaris dan seterusnya, para penguasa-penguasa dunia. Maka demikian juga dengan Allah, kata mereka. Mereka analogikan, mereka kiaskan Allah dengan makhluk. Kata mereka sebagaimana raja, nggak akan mungkin seorang sampai kepada raja kecuali melalui perantara-perantara yang memberikan syafaat, maka Allah pun demikian. Laqad kadzabu Allah, mereka telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bukanlah seperti sebagaimana makhluk. kalau Kalaulah makhluk, terkadang dia tidak ridho kepada orang-orang yang ingin, ingin diberikan syafaat. Tapi karena dia segan terhadap orang-orang yang minta syafaat, segan kepada mereka, maka dia berikan walaupun dia tidak ridho. Terkadang dia tidak izin. Tapi karena kekhawatiran dan seterusnya, ada kepentingan dan seterusnya, karena dia khawatir akan goncang kerajaannya, maka dia berikan izin. Dia berikan syafaat kepada orang-orang yang sebenarnya tidak ingin dia berikan. Karena ada intervensi tertentu. Karena ada kekuatan orang yang berikan syafaat. Yang dia takutkan, yang dia khawatirkan. Adapun Allah SWT. Penguasa alam semesta. Tidak pernah satupun manusia dapat mengintervensi Allah SWT. Karena Allah nggak pernah butuh kepada manusia. Adapun raja, begitu butuhnya raja kepada manusia, kepada para pembantu, mengawal orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat. Betapa butuhnya raja untuk mengetahui informasi segala macam yang ada di luar istana. Adapun Allah tidak butuh informan. Dia mengetahui segala sesuatu yang di langit maupun di bumi. Makanya Allah tidak perlu berpantara kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyembahnya maka tidak dapat disamakan Allah dengan makhluk. Maka batillah, gugurlah hujah-hujah mereka yang mengatakan kita nggak dapat menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung karena kita kotor. Kecuali melalui orang-orang suci dekat Allah dengan Allah seperti wali-wali, para nabi, malaikat dan seterusnya. Ini syubhat yang batil. Dan hanya agama Islam memerintahkan kita untuk langsung beribadah menyembah Allah tanpa ada perantara. Adapun di luar Islam, semua agama yang menyembah banyak Tuhan, mereka tidak pernah mengatakan semuanya pencipta. Hanya satu yang mencipta, tapi yang lain adalah merupakan Tuhan-Tuhan yang menjadi perantara untuk menuju Tuhan yang tertinggi. Itu semua agama. Kecuali Islam. Syubhat mereka yang ketujuh, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal ini adalah wali-wali Allah. Mereka orang-orang saleh. Mereka para nabi pastilah mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah mereka tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira di dunia dan di akhirat para pendengar maupun uh, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita cermati di sini setiap bentuk kesesatan akan berupaya mencari hujjah, mencari dalil. Orang-orang musyrikin yang telah tergelincir ke dalam kesyirikan pun mereka berusaha membongkar dalil yang dapat menyesuaikan yang dapat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kata mereka, Orang-orang yang telah terkubur di sini adalah wali wali Allah, orang-orang saleh, para nabi. Dan mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan tentang keutamaan para wali-walinya. Sebagaimana terdapat dalam surat Yunus 22 22 sampai 24 yang tadi kita bacakan. Karena itulah kita boleh bergantung kepada mereka karena mereka orang-orang saleh dekat dengan Allah. Karena itulah kita boleh mencari berkah dengan bekas-bekas mereka, kubur-kubur mereka dan seterusnya. Karena itulah kita boleh mengagungkan mereka dan mencintai mereka. Karena itulah kita boleh meminta kepada Allah dengan perantaraan kedudukan mereka, dengan hak mereka, dan berbagai macam bentuk omongan-omongan lainnya. Kata mereka, bukanlah salah, bahkan baik kalau kita berdoa, Ya Allah, dengan hak wali fulan, kabulkan permintaanku. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad. Ya Allah, bihaqi Sayyidina Muhammad. Bijahi Sayyidina Muhammad. Atau mereka katakan, Ya Allah, bihaqqi Abdul Qadir Jilani. Ya Allah, bihadati Abdul Qadir Jilani. Istajib doa anda kabulkan doa kami. Kata mereka, ini adalah jalan yang paling dekat untuk dikabulkannya doa. Inilah syubat-syubat mereka. Jawabannya, kita katakan, sesungguhnya setiap orang-orang beriman adalah wali-wali Allah SWT. Walaupun mereka bertingkat-tingkat, Walaupun mereka bertingkat-tingkat amalannya, imannya. Tapi semua orang beriman adalah wali Allah SWT. Wali Allah tidak dapat engkau klaim si fulan wali Allah. Karena kewalian tersebut secara khusus harus membutuhkan dalil. Dari mana kau katakan si fulan wali Allah? Apakah Allah turunkan wahyu bahwasanya wali fulan adalah wali dia? Kuburan si fulan dalamnya adalah wali fulan kita katakan semua orang-orang beriman adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka bertingkat-tingkat iman dan amal salehnya. Dan kita tidak boleh mengkhususkan seseorang seolah-olah benar-benar dia telah dapat tazkiyah rekomendasi dari Allah dia adalah wali kecuali jika ada dalil daripada kitab maupun dari sunnah. Jika ada dalil yang menyaksikan terhadap seorang dia adalah merupakan wali daripada Quran maupun sunnah, kita pun turut mempersaksikannya. Barang siapa yang nggak ada keterangan dari Quran maupun sunnah yang menunjukkan kewaliannya, maka kita nggak boleh pastikan bahwasanya dia adalah merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjelaskan bahwasanya Abdul Qadir rahimahullah taala adalah seorang wali? Apakah turun ayat dari Quran Apakah turun sunnah Rasulullah SAW? Nggak ada. Tapi kita harapkan setiap para ulama semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang-orang saleh semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala ampunan dan kebaikan di kehidupan alam barzakh sana. Tapi untuk memastikan si fulan oleh Allah tanpa dalil bukanlah perkara yang gampang. Sampai kalau telah jelas-jelas terdapat dalil tentang si fulan adalah wali-wali Allah sebagaimana sebagian para sahabat yang telah ter terdapat jelas dia adalah wali Allah sebagaimana Umar, Abu Bakar dan lain-lainnya. Kita tetap tidak boleh bergantung kepada mereka. Tidak boleh mencari berkah dari bekas-bekas mereka. Bertabaruk dengan dengan mereka. Tidak boleh meminta berdoa kepada Allah dengan perantaran hak mereka ataupun kedudukan mereka. Karena semuanya adalah merupakan perantara-perantara kesyirikan dan merupakan perbuatan bid'ah yang diharamkan. Kita mencintai orang-orang saleh dan kita berupaya mencontoh mereka dalam amal-amal saleh pula. Tapi kita nggak boleh berlebih-lebihan kultus terhadap mereka, mengangkat mereka lebih daripada seorang hamba. Karena sifat terlampau gulu, terlampau berlebihan dalam mengkultuskan seorang orang orang-orang salih adalah merupakan awal terjadinya kesyirikan sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam tatkala mereka berlebih-lebihan mengkultuskan para wali-wali akhirnya mereka menyembah mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang terjadi di banyak umat ini pada kebanyakan umat yang terjadi kesyirikan lantaran terlampau berlebih-lebihan dalam mengkultuskan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala padahal Allah telah memperingatkan agar tidak gulu tidak berlebih-lebihan terhadap mereka di mana Allah mengatakan ya qul ya ahli kitab la taghlu fi dinikum wahai ahli kitab janganlah kalian berlebih-lebihan dalam cara beragama kalian bahkan Rasulullah bersabda la tatruni kama atatin nasara ibnu maryam fa ma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh berkata Rasulullah dalam hadis yang Imam Bukhari yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari janganlah kalian mengkutuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka serulah aku, panggil aku Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Agama kita memerintahkan kita agar langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara. Agar kita langsung menyembah Allah tanpa perantara. Dan Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Tidak melalui perantara Rasulullah maupun para sahabat. Kalaulah itu kebaikan, pastilah para sahabat akan berpantara dengan Rasulullah SAW. Kalaulah itu kebaikan, pastilah para tabi'in. Mereka akan berdoa melalui perantara para sahabat-sahabat yang jamin masuk surga. Sekali berubah dan Umar, setelah Uthman dan Ali. radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Dan Allah menyebutkan, Wa qala rabbukum ud'uni astajib Dan Tuhanmu telah berfirman, Serulah aku, mintalah kepada aku, akan kukabulkan doa kalian. Tanpa ada perintah untuk berperantara di sini. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ dai إِذَا da'an. jika hamba-hambamu bertanya, jika jikalah hamba bertanya kepadaku, jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku katakan aku dekat. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku, wahai Muhammad, tentang diriku katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Di sini ada perintah untuk berdoa tanpa ada perintah untuk berperantara dalam berdoa. Allah mengatakan, oh doa rabbakum tadarruan khuf ya Serulah, berdoalah kepada Tuhan kan langsung dengan merendahkan diri dan dengan suara perlahan. nggak ada di sini perintah berperantara. Maka semua ayat memerintahkan kita berdoa langsung kepada Allah, beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menyebutkan dalam menafsirkan ayat yang berbunyi ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang berdoa mencari jalan kepada Tuhan mereka. Mana yang paling mendekatkan mereka dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut daripada azabnya. Berkata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, Dahulu kala orang-orang musyrik mereka berkata, kami menyembah malaikat, menyembah Al-Masih Ibnu Maryam dan kami menyembah Uzair. Maka Allah menjelaskan, ulaika alladzina yad'un ay al-malaika al-ma'budah lahum yatabadaruna ila talabi al-qurbati ila Allah fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu wa man kana kadzalika la yud'am Allah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, orang-orang yang mereka minta ini yakni baik berupa malaikat, berupa Al-Masih dan Uzair. Orang-orang ini yang mereka harapkan, makhluk yang mereka harapkan ini, bahkan makhluk-makhluk ini sendiri pun berupaya berlomba-lomba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalah malaikat mengharapkan rahmat Allah, takut azab Allah, demikian juga Isa maupun Uzair, maka mereka bukanlah Tuhan, tidak layak untuk diminta. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ayat ini adalah merupakan ayat yang umum, mencakup siapapun disembah, baik berupa malaikat, jin, manusia, maka ini mencakup seluruhnya. Siapapun yang disembah, jikalah mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT, seperti malaikat, para nabi, orang-orang saleh, mereka tidak pernah rela untuk disembah. Bahkan mereka sendiri menyembah Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mencari jalan agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat mereka yang ke-8, mereka mengatakan bahwasanya kami menjadikan para wali tersebut adalah merupakan sebagai perantara saja, wasilah saja, bukan mereka tujuan. Kata mereka, wali-wali ini kami datangi kuburannya bukan sebagai tujuan tapi di perantara saja. Dan Allah memerintahkan kita untuk mencari perantara atau wasilah. Di mana Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Dalil ini digunakan oleh mereka. Tentang bolehnya berperantara. Dalam al midah ayat 35. Allah mengatakan, Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya jalan perantara. Dan dalam ayat lainnya dalam surah Al-Isra ayat 57, "Ulaika alladziina yad'u ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab." Mereka lah orang-orang yang berdoa mengharapkan kepada jalan, kepada Tuhan mereka jalan yang dapat mendekatkan mereka. Mereka katakan dua ayat ini sebagai dalil bolehnya kita mengambil perantara-perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik dari orang-orang saleh, para nabi maupun para malaikat. Kita jawab bahwasanya pengertian wasilah dalam kedua ayat tersebut bukanlah sebagaimana mereka pahami. Karena pengertian wasilah yang benar adalah upaya yakni jalan yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah SWT yaitu amalan saleh. Perantara yang dimaksud dalam ayat ini adalah amalan saleh. Perantara yang akan dapat menghubungkan seorang kepada Allah SWT adalah amalan salehnya saja. Karena tawasul, dalam agama kita dibagi menjadi dua. Ada tawasul yang diperintahkan, yang dibolehkan, dan ada tawasul yang dilarang. Tawasul atau berembantara dalam agama kita, ya, dibagi menjadi dua. Ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Adapun yang dibolehkan adalah, pertama, kita boleh bertawasul menyembah Allah SWT dengan menyebut nama-namanya dan sifat sifat yang mulia. Kan Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kan Allah menyebutkan Allah memiliki nama-nama yang baik maka berdoalah dengannya. Maka seorang muslim boleh dia berperantara dengan menyebut nama Allah dalam doanya. Dengan ucapan ya arhamar rahimin, ya mannan, ya dzal jalal wal ikram. Ah, ini boleh. Berperantara, bertawassul dalam meminta kepada Allah melalui nama-namanya yang mulia serta sifat-sifat yang agung. Yang kedua, yang dibolehkan bertawasul dengan menunjukkan kekerdilan diri kita, kerendahan diri kita kepada kehadapan Allah subhanahu wa taala, Menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana perantaran Ayub alaihissalam ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa taala, menunjukkan betapa butuhnya dia kepada Allah. Apa dia ucapkan? Anni masani ad wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku ditimpa penyakit dan engkau adalah zat yang paling rahmat kepada makhluk. Dengan itulah Allah menyembuhkannya. Atau doa Nabi Zakaria, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku telah tua, renta, ubanku telah penuh dan aku tidak pernah sekalipun merasa putus asa daripada doa kepadamu ya Allah berikanlah aku anak dan akhirnya Allah pun memberikan dia anak ketika dia telah berusia tua. Sebagaimana perantara yang diucapkan doa dalam doa Nabi, Nabi Yunus alaihissalam, "An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ya Allah, tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau. Aku maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ini tawassul yang dibolehkan. Yang ketiga, tawassul dengan amalan-amalan saleh kita. Sebagaimana kisah tiga orang yang masuk gua kemudian gua tertutup dan masing-masing berdoa kepada Allah dengan amalan saleh mereka, maka Allah bukakan pintu gua tersebut. Yang berikutnya yang keempat, tawasul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Kita datang kepada orang saleh, kita katakan wahai fulan, doakan aku kepada Allah SWT. Ini yang dibolehkan. Sebagaimana perkataan Rasulullah kepada Umar ketika Umar mau berangkat melaksanakan ibadah umrah, La tansana ya akhi min doaik. Jangan lupakan kami dengan doamu doakan kami dengan doamu. Sebagaimana sebagian sahabat meminta kepada Rasulullah agar mendoakan mereka. Maka ini perantara ataupun tawasul yang dibolehkan yang ada dasarnya dalam agama kita. Adapun jenis kedua tawasul yang dilarang yakni bertawasul dengan zat makhluk, bertawasul dengan hak makhluk, bertawasul dengan kedudukan makhluk. Contohnya ada orang berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan fulan, atau dengan hak fulan, atau dengan kedudukan si fulan. Baik orang tersebut telah meninggal ataupun masih hidup. Ini adalah merupakan doa yang bid'ah dan diharamkan serta sarana menuju kesyirikan. Bahkan kalaulah dia dalam berperantara ini memberikan sebagian ibadah kepada orang yang dijadikan sebagai perantara tersebut, Contohnya di diperbentak dengan seorang yang telah meninggal, kemudian dia juga sembelih di sana, sembelih di sana sembelihan untuk orang tersebut, maka dia telah tergelincir ke dalam syirik besar yang mengeluarkan diri daripada agama. Nauzubillah min zalik. Contohnya di bernazar di kuburan wali fulan, menyembelih di sana, berdoa kepadanya di sana, ya, memohon kepadanya bantuan, maka ini telah tergelincir ke dalam syirik besar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syubhat mereka yang kesembilan, mereka berlandaskan dengan sebagian hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam sunannya. Dari jalan Uthman bin Hanif. Pernah seorang buta, kata mereka, ini dalil kami dalil kami tentang bolehnya bertawasul dengan orang-orang saleh ataupun dengan nabi ketika hidupnya atau ketika dia mati. Kata mereka, ini adalah dalil kami. Pernah seorang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah, berdoalah engkau kepada Allah." an yu'afiyani semoga Allah menyembuhkan kebutaanku. Dia datang kepada Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, berdoalah Anda kepada Allah agar Allah menyembuhkan kebutaanku. Apa kata Nabi? In syi'ta da'utu. Kalau engkau mau, aku akan doakan engkau kepada Allah. Wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Tapi jika engkau mau, dan itu lebih baik bagimu, bersabarlah engkau. Dan itu lebih utama bagimu. Qala fad'uh. Dia berkata, Ya Rasulullah, aku pilih agar engkau mendoakan aku saja. Berarti dia tidak mampu bersabar dan kebutaannya. Maka Rasulullah perintahkan dia berwudu memperbaiki wudhunya. Kemudian Rasulullah hadirkan dia, dia di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah ajarkan dia untuk mengucapkan doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Rasulullah ajarkan kepada doa yang berbunyi, Ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku bertawajuh kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi rahmah. Inni tawajjahtu bihi ila rabbi fi hajati hadhihi litaqdi. Sesungguhnya aku bertawajuh dengan perantaraan dia kepada Tuhanku agar Allah Tuhanku mengabulkan hajatku. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaatnya padaku. Berkata Tirmizi, "Hadza haditsun hasanun sahih." Gharib, la na'rifu illa min riwayat Abi Ja'far wa huwa ghairul khutami. Kata mereka, Fadl hadis fi tawajjuh ila Allah wa su'ali bi Nabi Muhammad. Hadis ini menunjukkan boleh kita bertawajuh kepada Allah, bermohon kepadanya melalui perantara Muhammad. Kita jawab bahwasanya hadis ini kalaulah dia sahih maka hadis ini enggak dapat dijadikan sebagai pegangan bolehnya bertawasul dengan zat Rasulullah dengan diri Rasulullah karena kisah orang buta ini sebenarnya dia bertawasul dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia katakan dalam pangkal hadis, Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Jadi ini bukan dapat dijadikan sebagai landasan bolehnya kita bertawasul dengan perantaraan Nabi, dengan diri Nabi. Yang boleh kita bertawasul dengan doa Nabi ketika beliau hidup, sebagaimana sahabat meminta kepada Rasulullah agar mendoakan mereka. Kalaulah mereka Rasulullah telah meninggal, maka terputuslah amalan ini. Gak boleh kita datang kuburannya bertawasul dengan dirinya setelah dia meninggal. Boleh saja engkau datang kepada seorang saleh. Engkau minta kepadanya untuk mendoakanmu. Dan dalam hadis ini, dia datang kepada Rasulullah SAW. Dan meminta doa Rasulullah agar Rasulullah menyembuhkan kebutaannya. Dan Rasulullah mendoakannya. Maka dikatakan Allah, berikanlah syafaatnya kepadaku, yakni dengan doa Rasulullah, izinkanlah aku agar engkau kembalikan penglihatan mataku. Ini isi hadis. Bukan maknanya hadis ini boleh kita ber, ber, berperantara dengan Rasulullah, dengan dirinya. Nggak boleh. Walaupun dia masih hidup. Dan nggak pernah seorang, salah seorang sahabat pun yang berperantara langsung dengan diri Rasulullah ketika dia hidup. Tapi mereka berperantara dengan doa Rasulullah. Nggak pernah mereka katakan, ya, ya Allah, dengan perantaraan Muhammad. Nggak pernah. Dengan hak Muhammad. Dengan kedudukan Muhammad. Nggak pernah. Yang ada mereka datang kepada Rasulullah meminta agar Rasulullah mendoakan mereka. Kemudian subat mereka yang ke-10 dan ini kita merupakan subat yang terakhir mungkin dari sekian banyak subat mereka. Terkadang mereka menjadikan mimpi sebagai landasan beragama mereka. Contohnya mereka berkata, si fulan datang ke kuburan wali fulan, kemudian dia bermimpi begini-begini. Sebagaimana dalam sebuah uh, riwayat yang mereka jadikan sebagai hujah yang disebut dengan kisah Al-Utbi. Ini sangat masyhur sekali hujah mereka ini. Semua ahlu al-batil yang bolehkan ber yakni berpantara dengan pantaran Rasulullah SAW dengan dirinya, mereka menjadikan riwayat ini sebagai hujah mereka. Padahal hadis ini, padahal riwayat ini tidaklah benar. Walaupun disebutkan dalam sebagian kitab. Berkata Utbi, aku duduk di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui dan dia berkata, Assalamu alaikum ya Rasulullah. Keselamatan atas muhai Rasulullah. Sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawabar rahimah. Dalam surat Nisa ayat 64 Kalaulah mereka tatkala menzalimi diri mereka datang kepadamu wahai Muhammad, maka mereka meminta ampun kepada Allah dan Rasulullah meminta ampunan untuk mereka. Maka Allah akan mendapati, maka mereka akan mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian berkata orang Arab tersebut kepada Nabi setelah dia meninggal di atas kuburannya. Waqad ji'tuka mustaghfir li dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi. Aku datang kepadamu wahai Muhammad untuk mengharapkan agar dosa-dosaku diampunkan, minta syafaat dengan dirimu kepada Tuhanmu. Kemudian dia katakan dalam syairnya, Ya khairaman dufinat fil ardi, khay, Ya khairaman dufinta fil ardi a'zamah, Fataba man tayyabahunna al wal-akum. Wahai sebaik-baik manusia yang telah terpendam dalam tanah yang sangat mulia ini. Nafsil fida'a liqabrin antasakinuh. Aku tebus diriku dengan engkau yang telah terkubur dalam kuburan ini. Fihil ifaf wa fihil judul karam makhluk yang dalamnya ada sifat iffah dan sifat kemuliaan serta kebaikan. Kemudian berangkatlah orang Arab tersebut. Berkata Utbi, maka aku pun tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW dan dia berkata kepada kepadaku, Wahai Utbi, kejar segera orang Arab Badui tersebut. Katakan kepadanya, Allah telah mengampuninya. Riwayatnya tidak benar. Walaupun disebutkan di sebagian kitab riwayatnya tidak sahih. Dan ini nggak dapat dijadikan sebagai hujah. Mimpi dalam agama tidak dapat dijadikan sebagai landasan. Orang-orang sufi banyak menjadikan landasan mereka adalah mimpi. Dalam Islam telah sempurna dalil. Nggak boleh dijadikan mimpi sebagai landasan dalam beragama. Eh, dan di antara syubhat mereka yang terakhir mereka mengatakan kalaulah memang tidak benar cara keberagaman kami, tapi kenapa toh terkadang orang-orang yang datang ke kuburan wali-wali tertentu tercapai hajat mereka? Si fulan datang ke kuburan wali fulan, minta anak, akhirnya dia punya anak. Si fulan penyakitnya tak sembuh-sembuh, datang ke kuburan yang keramat wali fulan, sembuh penyakitnya. Kata mereka ini menunjukkan bahwasanya mereka memang memiliki kedudukan dari si Allah Subhanahu wa taala, maka mereka layak untuk diminta dan diharap. Apa kita jawab? Tercapainya tujuan seorang ketika berdoa di sisi kuburan-kuburan atau minta kepada orang-orang yang telah terkubur bukan menunjukkan bolehnya amalan tersebut. Bahkan itu telah merupakan kesyirikan. Karena Allah melarang kita untuk minta kepada makhluk. Karena Allah mengatakan, agar kita minta kepada Allah SWT, menyembah kepada Allah. Iya karena abud, wa iya karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku bermohon, bukan kepada makhluk. Kita katakan walaupun terkadang tercapai keinginan mereka yang mereka minta di sisi kuburan-kuburan tersebut, kita katakan itu terjadi sesuai dengan kebetulan, ketepatan, ketentuan Allah SWT saja. Sesuai dengan takdir Allah SWT saja. Karena banyak juga yang tidak terjadi, yang tidak tercapai. Berapa banyak orang sakit datang kuburan tidak sembuh-sembuh. Berapa banyak orang nggak punya anak datang kuburan nggak nggak dapat-dapat. Tetapi terkadang ketepatan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Terjadi hal demikian. Jadi terjadinya dipenuhinya hajat mereka karena sesuai dengan takdir Allah. Bukan karena wali tersebut yang bisa memberikan kepada mereka hajat mereka, keinginan mereka. Mengabulkan keinginan mereka. Kalau Kalaulah sang wali yang telah meninggal mampu memenuhi hajat mereka, mengabulkan permohonan mereka, mampu melakukan sesuatu perbuatan, pastilah dia akan banyak-banyak berbuat untuk dirinya terlebih dahulu. Agar semakin banyak pahalanya, semakin tinggi derajat di Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban pertama itu hanyalah merupakan kebetulan saja. Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir kauninya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, boleh jadi itulah bentuk istidraj ataupun fitnah dengan yang Allah Subhanahu wa taala semakin membuat tersesatnya hamba. Nauzubillah min dzalik. Maka hal ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan bolehnya kita meminta kepada orang-orang yang telah meninggal atau bertawasul berpantara dengan mereka di kuburan-kuburan mereka. Walaupun terkadang tercapai tujuan kita. Ya, mungkin jadi karena kekhusukan kita di sana. Berdoa kepada Allah SWT. Mungkin jadi sebagai fitnah bagi dia. Boleh jadi karena sesuai dengan ketentuan Allah SWT saja. Tak dapat dijadikan sebagai landasan dasar. Inilah semua hujah-hujah mereka. Yang satu pun tidak ada yang benar. Walaupun sebagian berpegang teguh dengan Quran, kata mereka. Tapi mereka salah dalam menafsirkannya salah dalam mengartikannya. Bahkan sebagian sufi mengatakan syirik itu bukan meminta kepada wali, bukan berperintah dengan wali. Kata mereka, yakni kaum sufi, syirik itu adalah engkau terlampau condong, tergila-gila kepada dunia, sibuk mencari dunia. Kata mereka, itu syirik. Kalau orang bekerja, mencari dunia, dikatakan itu syirik. Menyembah dunia, mereka katakan, itu yang syirik. Kata Syekh Dr. Saleh, Sesungguhnya mereka hanya ingin menyembunyikan kesyirikan besar yang mereka simpan, yang mereka selalu pendam dalam memuliakan kuburan, mengutuskan kuburan. Sifat gulu mereka yang berlebihan terhadap para syekh-syekh mereka. Padahal, kalaulah seorang menuntut dunia, mencari dunia, adalah merupakan perkara mubah-mubah saja. Bahkan Allah perintahkan kita untuk mencari kehidupan dunia apalagi dijadikan sebagai sarana untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala malah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi bukan sebagaimana ungkapan mereka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala inilah syubhat-syubhat mereka yang selalu mereka gembar-gemburkan untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan mereka padahal Allah Subhanahu wa taala telah bantah syubhat-syubhat mereka semua dengan kitabnya dan dengan sudah Rasulnya mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita untuk tidak tergelincir kepada dalam kesyirikan, tidak terpengaruh dengan syubhatnya orang-orang musyrikin sepanjang zaman, yang selalu membisikkan satu sama lainnya kesesatan, yang terkadang mereka samar-samarkan dalil. Mereka ambil dalil-dalil yang sesuai dengan kehendak mereka dalam menafsirkannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wabarakatuh. Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani jika bertanya kepadamu wahai Muhammad hamba-hambaku tentang aku maka katakan aku itu dekat dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang minta kepadaku falyastajibuli wal yu'minu bi ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka memenuhi seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku kata Allah swt. Maka ini memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah langsung tanpa perantara. Karena Allah katakan aku dekat. Kalaulah memang lebih baik berbantara kepada Rasulullah, pasti Allah akan katakan wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada yang bertanya kepada Muhammad tentang aku katakan, sungguhnya aku disembah dengan melalui perantaranmu, Tapi nggak ada Allah katakan demikian. Aku dekat. Aku langsung mengabulkan tanpa harus perantar dirimu. Ini mana ayat? Allah itu dekat dan makna kedekatan Allah Subhanahu wa taala yakni kedekatan dalam ilmunya, kekuasaannya. E, bukan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya karena Allah di atas arasy bersemayam banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang dekatnya Allah SWT perlu diartikan bahwasanya itu maknanya adalah dekat dengan ilmunya, kekuasaannya, pengawasannya, bukan dengan zatnya. Karena Allah mustahil menyatu dengan makhluk. Karena Allah nggak akan pernah menyatu dengan makhluk sekalipun. Sebagaimana berkata Imam Uzai, kami semua para tabiin sepakat Allah berpisah daripada makhluknya. Di atas arasnya bersemayam. Ya, itu mungkin penafsiran mengenai ayat itu. Alhamdulillah ba'du. Tentunya ajak mereka berpikir dengan logika. Datangkan kepada mereka dalil daripada Quran maupun sunnah. Katakan kepada mereka, kalaulah nggak ada hari berbangkit, alangkah nikmatnya kehidupan di dunia ini. Alangkah nikmatnya orang-orang yang menzalimi manusia, yang memakan harta manusia. Alangkah nikmatnya para koruptor. Alangkah nikmatnya kehidupan orang-orang yang zalim, menzalimi manusia, menyiksa manusia, membunuh manusia, mencuri hartanya, merampok, memperkosa. Kalaulah nggak ada hari berbangkit, alangkah nikmat hidup mereka. Mereka ambil harta manusia, mereka rampok, mereka perkosa perempuan-perempuannya, mereka bunuh, setelah itu mereka bakar rumahnya. Alangkah nikmatnya mereka kalau nggak ada hari berbangkit. Di mana letak akal kita? Makanya Allah SWT tunda mereka. Perhitungannya kelak pada hari kiamat. Innama nuakhiruhum liyawmin tashkhasu absar. Sesungguhnya kami tunda mereka untuk satu hari kelak ketika mata mereka terbelalak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Secara logika mustahil nggak akan ada hari berbangkit, mustahil sekali. Dan bumi ini akan binasa suatu saat kelak. Karena mereka berpaham dunia ini akan terus-menerus begini. Ya, nggak akan pernah binasa. Bumi ini suatu saat akan binasa, akan hancur binasa. Karena ada berkesudahannya, akan ada ujungnya. Bacakan kepada mereka ayat ayat Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an Al-Karim daripada sunnah Rasulullah dan lainnya. Kalau pun mereka membangkang maka ya karena kita nggak memiliki kekuasaan tinggalkan mereka. Dan tunggulah azab Allah yang akan menimpa mereka kelak. Allahu taala alam. Bertawassul dengan perantaraan makhluk dengan diri mereka, dengan hak mereka, dengan kedudukan mereka adalah merupakan perbuatan diharamkan dan bid'ah dan adalah merupakan jalan menuju kesyirikan. Karena syaitan menggelincirkan manusia bukan secara sekaligus, perlahan-lahan. Ya, lihatlah syaitan menggelincirkan kaum Nabi Nuh Pertama mereka kata, dikatakan syaitan kepada mereka, apa tanda bukti bakti kalian kepada orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut? Ada namanya Wad, Suwa, Yaguth, yauk Nasr. Kalau mereka, kalian merupakan orang-orang yang berbudi, berakal, berpekerti, memiliki kebaikan, pastilah akan akan selalu mengenang orang-orang yang telah meninggal dahulu, orang saleh yang telah mendakwai kalian. Kenapa tidak akan buat patung-patung mereka? Akhirnya dibuatlah patung-patung dan belum disembah. Zaman berikutnya, syaitan berkata, Alangkah sulitnya kalian setiap tahun sekali datang menjenguk patung-patung tersebut memperingati mereka. Kalaulah kubuatkan bagi kalian, di rumah-rumah kalian sendiri, patung-patung mereka akan semakin mudah akan mengenang mereka, mengingat mereka. Akhirnya dibuatkan syaitan. Setiap rumah ada patung-patung mereka. Ada patung orang-orang saleh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasr. Kemudian zaman demi zaman ketika sudah hilang orang-orang yang berilmu, akhirnya Tuhan-Tuhan ini pun berhala-berhala ini yang dahulu kala sebagai simbol saja berubah menjadi perantara kepada Allah SWT, terakhir menjadi tujuan sebagai tempat meminta dan memuja. Maka bertawasul kepada orang-orang salih dengan perantara mereka. Dengan hak Abdul Qadir Jalani contohnya. Dengan hak uh, wali fulan contohnya. Ini adalah perbuatan yang tidak pernah Rasulullah ajarkan tidak para sahabat maupun para tabi'in. Kalau Kalaulah ini kebaikan, pasti para sahabat setelah meninggal Rasulullah berlamba-lamba datang ke kubur Nabi berkata, Ya Rasulullah, Ya Allah, jangan perantara Nabi Muhammad, sembuhkan kami, turunkan hujan, tapi nggak pernah terjadi. Bahkan ketika masa penceklik datang mencekam, beberapa tahun nggak turun hujan, sehingga Umar mengumpulkan para sahabat. Sehingga Umar mendatangi Abbas, pamannya Rasulullah, dan berkata, Ya Abbas, pamannya Rasulullah. Dahulu ketika Rasulullah hidup, jikalah kami e, menderita kemarau yang panjang, kami bermohon kepada Allah dengan doa Nabi kami, maka dia berdoa kepada Allah dan Allah turunkan hujan. Maka sekarang berdoalah engkau. Angkatlah kedua tanganmu kepada Allah SWT. Maka Abbas pun berdoa, maka turunlah hujan. Kalaulah boleh berpantar dengan Rasulullah, tidak akan mungkin Umar menggantikan Rasulullah dengan posisi Abbas tapi karena nggak boleh. Semua kita sepakat orang terbaik setelah Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Tidak pernah kita dapati dalam berbagai macam bentuk keadaan yang terjepit mereka berperantara dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dan seterusnya. Bahkan para imam yang empat, Imam Syafi'i yang kita akui keilmuannya dan gurunya Imam Malik rahimahullah taala, muridnya Imam Ahmad Ibnu Hambal dan sesepuh mereka Abu Hanifah tidak pernah membolehkan berdoa melalui perantara mereka. Perantara Nabi Nabi maupun orang saleh. Enggak ada pernah kita, kata, kita katakan, Ya Allah, dengan perantara Imam Syafi'i rahimahullah, kabulkan doaku. Enggak pernah Rasulullah, enggak pernah Imam Syafi'i ajarkan demikian. Tidak dalam kitabnya, maupun dalam murid dalam buku murid-muridnya yang mu'tabar, yang terdahulu. Bahkan ini merupakan sarana, karena dari sinilah berangkat kesyirikan. Pertama-tamanya hanya berpantara, ya datang ke kuburan si fulan kemudian dia berdoa kepada Allah ya Allah dengan perantaraan walimu ini yang saleh doa kabulkanlah doaku ini yang pertama lambat laun ya langsung dia berkata wahai wali fulan bantuanmu wahai wali fulan kabulkan doaku mintakan kepada Allah akan mengabulkan doaku jadilah kesyirikan akbar dan itu telah terjadi banyak kuburan-kuburan yang jadikan sebagai tempat tujuan untuk meminta mengharap dan seterusnya na'udzubillah min dzalik memang ada hadis-hadis yang menyebutkan bolehnya berpantara dengan apa diantaranya ya, disebutkan tapi semuanya bermasalah mereka sebutkan hujah tentang kisah berbentaranya Adam dengan Nabi Muhammad ketika Adam memakan buah yang dilarang Allah maka di situ Adam melihat ya Nabi Muhammad dan dia berpantara dengan Muhammad tapi hadisnya batil tidak ada satupun hadis yang sahih yang bolehkan berpantara dengan hak fulan atau dengan hak Rasulullah ataupun dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan ambil agama Anda daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Jikalah para guru-guru kita mengajarkan sesuatu yang salah, tak boleh kita ikuti mereka. Allah taala alam. Tentang masalah salat hajat berjamaah. Kita tidak mengetahui adanya salat hajat salat hajat berjamaah. Dan untuk mencari kendal tentang sholat hajat secara khusus nggak ada kecuali hanyalah e, penafsiran terhadap Nabi Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bisabri wassalah bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat dalil untuk sholat hajat tapi ada pun secara khusus tidak ada dalil mengenai sholat hajat ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu syai'un laja ila salah adalah Rasulullah jika dalam kondisi begitu menegangkan baginya sesuatu perkara dia langsung sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil mengenai masalah sholat hajat. Yang sebenarnya nggak ada kekhususannya. nggak ada dalam Islam yang namanya sholat hajat. Tetapi seorang boleh dalam meminta doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan dengan sholat terlebih dahulu. Wallahu taala alam, tapi bukan dikerjakan dengan jemaah. Ya, kita hendaklah banyaknya bersabar menghadapi masyarakat. Eh, banyak banyak mereka yang mungkin kena banyak sekali subat di otak mereka yang mereka dapatkan daripada guru-guru mereka terdahulu. Memang agak sedikit sulit, tapi kita dibutuhkan untuk bersabar banyak. Apalagi terkadang kita yang menyampaikan dalam pandangan mereka masih di bawah mereka. Ya, boleh jadi mereka punya sedikit ilmu, mungkin bisa bahasa Arab sedikit, mungkin bisa baca buku sedikit. Dan antum menyampaikan mungkin nggak bisa baca buku, nggak punya ilmu, ketika antum sampaikan dia tidak akan terima ada syubhat di situ ya sabar mungkin bawakan kepadanya buku berdoa kepada Allah agar Allah menunjukinya ya agar membimbingnya selalulah bersilaturahmi kepadanya dengan cara yang baik-baik ya semoga Allah membimbingnya kepada kebenaran adapun sholat belakangnya selama dia bid'ahnya tidak membuat keluar daripada agama kita tetap boleh sholat belakang seorang walaupun dia ahlu bid'ah sekalipun kita boleh sholat di belakang ahlu bid'ah selama bid'ahnya tidak sampai membuat dia kafir. Kalaulah memang benar kita memang diperintahkan untuk bertawasul kepada Abdul Qadir Jilani rahim, eh, rahimahullah taala, mana perintahnya? Siapa yang mengesahkan Abdul Qadir sebagai wali? Apakah ada keturun eh, apakah ada keterangan dari ayat? Dari hadis? Dari Rasulullah? Dari para sahabat? Enggak ada keterangan. Kita akui Abdul Qadir Jilani rahimahullah taala seorang alim besar di zamannya dia memiliki banyak bunit, dia memiliki banyak kitab dan seterusnya. Ya, dan dia berakidah halusunul jamaah. Dan dia tidak pernah mengajarkan orang untuk berpentar dengan dirinya. Wallahu taala alam.